berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana ma'hu fadl dhahrin faly'ud bihi ala man la dhahra lahu barang siapa yang memiliki kelebihan tunggangan maka hendaklah dia bersedekah memberikan kepada orang yang tidak memiliki tunggangan. Waman kana lahu fadlun min zadin falyaud bihi ala man la zadalah. Barang siapa yang memiliki kelebihan bekal, hendaklah memberikan kelebihan tersebut kepada orang yang tidak memiliki bekal. Fadzakara min asnafil mal. Ma dzakara. Kemudian Rasulullah menyebutkan jenis-jenis harta sebagaimana Rasul sebutkan yang punya ini lebih tidaklah diberikan yang punya itu lebih tidaklah diberikan yang punya ini hatta ra'aina annahu la haqqo li ahadin minna fi fadlin sehingga kami berpendapat kami melihat bahwasanya tidak ada hak kami terhadap harta yang kami harta yang melebihi kebutuhan kami hadis rawahu muslim Hadis ini dikuatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Hadis ini menceritakan kepada kita ikhwan rahimakumullah at-takaful al islam Apa yang disebut dengan takaful al islam Perasaan senasib dan sepenanggungan. Apa bahasa yang lebih tepat takaful ini? tahu saya bahasa Indonesia-nya apa. saya turut menanggung beban yang lain, apa namanya? Suka, suka duka. Antum turut merasa menanggung beban orang lain, apa namanya? Asuransi apa artinya? Hah? Bahasa Indonesia-nya apa asuransi? Insuransi Bahasa Indonesia apa? Jaminan. Jadi hadis yang bersama kita malam hari ini menunjukkan takaful al-islami yang sebenar seperti ini. Datang seorang laki-laki ya dalam keadaan tidak memiliki bekal dalam keadaan tidak memiliki apa-apa yang menodai dalam musafirnya. Gak punya bekal makanan dan seterusnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang tersebut, beliau tersentuh hatinya ketika orang melihat ke kiri kanan, mencari melihat apakah ada yang mungkin bisa memberikan kepada dia bantuan, ya. minjamkan kepadanya mungkin makanan atau apa. Yang jelas dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Maka Rasulullah mengetahui orang ini membutuhkan. Subhanallah. Dan ini mengesahkan kepada kita ikhwan rahimakumullah bahwasanya sahabat Nabi yang mulia ini tidak meminta-minta. Dia tahan dirinya untuk meminta. Ini menunjukkan fadlul iffah, keutamaan menahan diri, menjaga kemuliaan diri. Enggak terkeluarkan dari lidahnya ucapan mintalah, subhanallah ini kemuliaan diri yang harus kita bina kita kembangkan kita pupuk dalam diri kita agar tidak menjadi apa namanya beban bagi orang-orang lain dan kita melihat di sini kepedulian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada sahabatnya. Maka tidak salah jika Allah SWT menyebutkan tentang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam Qad ja'akum rasulun min anfusikum telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian azizun alaihi ma anittum begitu susah bagi beliau apa-apa yang menyusahkan kalian harisun alaikum begitu berupayanya dia mendatangkan apapun kebaikan untuk kalian bil mu'minina raufun rahimun dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang beriman rauf rahim maha lembut maha penyayang Begitu rahmatnya Rasulullah kepada umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya hak beliau melebihi hak orang tua kita terhadap diri kita. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan perumpamaan dirinya dengan umatnya kita semua. Dengan perumpamaan orang yang menyalakan api. Kemudian datanglah berbondong-bondong laran menceburkan dirinya ke api, membakar dirinya. Adapun orang ini berusaha menghalau laron-laron ini agar jangan sampai tercebur ke api. Kata Nabi, akulah orang tersebut. Fa'ana akhidun bihajizikum. Aku tarik sarung kalian agar jangan masuk ke neraka. Tapi kalian enggan kecuali menyampaikan diri kalian kepada neraka wa'yatan billah. Bahkan Rasulullah SAW lebih rahmat terhadap diri kita daripada diri kita sendiri terhadap diri kita sallallahu alaihi wasallam dan Allah lebih rahmat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya ulangi lagi Rasulullah lebih rahmat terhadap diri kita daripada kita merahmati diri kita sendiri dan Allah lebih rahmat terhadap kita melebihi rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan musafir ini beliau SAW melihat ada orang yang tidak memiliki perbekalan yang cukup memadai dan seterusnya maka beliau menghimbau para sahabat ini keutamaan mengajak manusia kepada perbuatan ma'ruf sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah merupakan perbuatan yang utama dan mulia kita melihat ada tempat-tempat yang butuhkan bantuan, kita ajak manusia bersama untuk menyalurkan bantuan ke tempat-ke tempat tersebut. Jika memang tempatnya tepat, sesuai, dibutuhkan, amanah, ajak manusia, himbau manusia. Di mana Rasulullah menghimbau di sini para sahabatnya agar bersedekah, berinfak. Sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Man kana ma'hu fadlun man kana ma'ahu fadlu dhahrin falyaud bihi ala man la dhahra lahu barang siapa yang memiliki kelebihan tunggangan dia punya unta dua atau tiga empat naklah dia sedekahkan kepada bukan dia pinjamkan tapi dia sedekahkan kepada orang yang tidak memiliki tunggangan sallallahu alaihi wasallam Kemudian waman kana lahu fadlun min zat yang memiliki kelebihan perbekalan falyaud bihi ala man la zadalahu. Hendaklah dia berikan, dia sedekahkan kepada orang yang tidak memiliki bekal. Fa dzakara min asnafil mal ma dzakara Kemudian dia sebutkan jenis-jenis harta yang memiliki kelebihan baju hendaklah diberikan kepada yang tidak memiliki baju yang lebih, memiliki kelebihan ini, yang memiliki kelebihan itu hendaklah diberikan kepada sampai-sampai berkata Abu Sa'id Al-Khudri hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin sampai-sampai kami berpendapat enggak boleh kita memiliki kelebihan sesuatu kecuali harus disedekahkan dan inilah mazhabnya Abu Dhar Al-Ghifari. Ketika kaum muslimin terbentang untuk mereka dunia, ketika kaum muslimin telah berhasil menaklukkan negeri-negeri ajam, digiring harta dunia ke hadapan kaum muslimin di negeri Syam, begitu kemewahan dinikmati oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. Abu Dhar melihat ini akan membahayakan dan Abu Dhar memaksakan manusia untuk mengikuti madhabnya dia. Sehingga kemana-mana dia menyuarakan zuhud, zuhud, zuhud. Mencela kaum muslimin memiliki harta yang berlebih. Sehingga membuat kekacauan. Sehingga di, dikirimlah surat oleh Muawiyah bin Abu Sufyan kepada Uthman. Sesungguhnya Abu Dhar telah merusak manusia dia paksakan manusia semua supaya sama dengan beliau radhiyallahu anhu arda. Maka akhirnya Utsman menulis surat agar Abu Dhar datang ke Madinah. Kemudian Abu Dhar mengasingkan diri di suatu tempat. Ya. Yang bernama Rawdah kalau saya nggak silap. Disitulah beliau meninggal radhiyallahu anhu arda. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin. Sampai-sampai kami menganggap enggak boleh memiliki kelebihan apapun juga kecuali harus sedekahkan. Antum yang punya rumah tiga, berapa yang antum pakai? Kalau istri cuma satu, berarti dua rumah sedekahkan. Antum punya motor dua, berapa yang antum pakai? Satu, satu motor sedekahkan. Apalagi Antum punya mobil dua, berapa yang antum pakai? Satu, satu mobil disedekahkan. Di Libya ada namanya Kitabul Ahdar, undang-undang yang disebut dengan nama buku hijau. Di mana Muammar Gaddafi mewajibkan rakyatnya nggak boleh memiliki kelebihan, nggak boleh punya dua rumah, satu saja. Punya dua, cita satu. Berikan kepada yang nggak punya rumah. Mau nggak antum kita terapkan ini? Kira-kira Yang punya lebih Dia belum merintah Diberikan kepada yang gak lebih Yang gak punya Kira-kira bagus gak ini Pak Salehin oh, Bagus <laughs> Pemerataan Dan inilah madhabnya sosialis Komunis Jadi antum Dahulu kala sekitar tahun 80-an banyak bangsa Arab terpengaruh dengan pola-pola komunisme, sosialisme di Kuwait, mana-mana, Emirat, sampai di Yaman. Mereka menyalahkan sebagian dari hadis dalam pengertiannya. Di antaranya hadis ini. di daerah komunis sana Cina segala macam rakyat itu nggak punya apa-apa semua punya pemerintah anak sendiri bukan punya anak antum itu anak pemerintah terserah mau diapakan mereka nggak ada kepemilikan dicabut kalau di sini pemahaman ini yang dipahami oleh sebagian orang ya dia hanya boleh punya satu rumah saja nggak boleh punya dua tiga empat nggak boleh kalau punya berikan kepada pemerintah pemerintah yang berikan kepada yang nggak punya rumah hilanglah kepemilikan mereka melandaskan beberapa hadis tentang paham sosialisme ini. An-nasu syuraka'u fi Manusia semuanya berserikat. Makanya dalam bahasa Arabnya mazhab ini namanya al-ishtirakiyah, sosialisme. Berserikat fi salat. Kata Nabi manusia berserikat pada tiga perkara. Al-ma, wal-nar, wal-kala. Rerumputan, air, dan al-kala. E, dan e, api. Enggak boleh antum punya api nggak diberikan kepada orang. Antum klaim sendiri nggak boleh. Air pun demikian. Semua punya bersama itu. Air, api dan rumputan. Hadis ini dipahami salah oleh sebagian orang. Akhirnya mereka mengatakan Islam mendukung paham sosialisme. Benar atau salah? Salah, tidak. Islam mengakui kepemilikan. Dan Islam tidak melarang orang. Antum lihat para sahabat Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Berapa banyak unta-untanya. Harta-harta mereka budak-budak mereka. Banyak. nggak ada yang memahami seperti pemahaman Abu Dzar radhiyallahu taala anhu Tapi intinya ini menunjukkan kepada kita betapa Rasulullah telah menanamkan dalam hati sahabat sifat peduli kepada sesama kaum muslimin. Antum kalau parkir banyak uang antum di bank daripada di bank parkir lama-lama bagi-bagi aja lah kepada kawan-kawan yang butuhkan dalam bentuk pinjaman. Jangan berbunga. Kalau antum untung juga, buatlah mudharabah dan jenisnya. Di sini kata Rasulullah, yang punya unta lebih bagi yang nggak punya. Kemudian yang punya bekal makan lebih bagi kepada yang nggak punya. Subhanallah. Yang punya baju lebih bagi kepada yang nggak punya. Yang punyanya lebih sehingga berkata Abu Said, sehingga kami pun menganggap tidak ada hak kami pada harta kami yang berlebih daripada kebutuhan. Radhiyallahu anhu ajma'in. Adapun kaitan hadis dengan bab kita babul muasat wal ithar, bab keutamaan peduli kepada manusia. Kemudian al-ithar melebihkan kepentingan orang daripada kepentingan diri sendiri. Ini menunjukkan kepedulian para sahabat. Yang punya motor dua, tengok kawan antum samping kiri kanan. Besok beri kepada mereka satu orang. Subhanallah. Naam. Fiqhul hadis. Pemahaman terhadap di sini berkata Syekh Salim Ibnu Aid Al-Hilali rahimahullahu taala al-imamu yar'a ra'iyyatahu yurshiduha ila arsyadi amriha. Kewajiban pemimpin adalah mengarahkan rakyatnya pada kebaikan. Dari atas pemimpin tertinggi sampai ke bawah pemimpin keluarga hendaklah senantiasa mengarahkan anggotanya, rakyatnya kepada kebaikan yang tidak mengarahkan anggotanya kepada kebaikan maka dia khain, khianat dan Allah akan minta pertanggung pertanggungjawaban mereka. Amanah memimpin rakyat akan ditanyakan Allah pertanggungjawabannya kepada para pemimpin rakyat, pemimpin negara, pemimpin daerah dan seterusnya ke bawah sampai pemimpin rumah tangga akan ditanyakan Allah Subhanahu wa taala tentang amanah yang dia pikul. Apakah dia benar-benar jujur mengarahkan rakyatnya kepada kebaikan atau tidak? Jika benar, maka dia akan mendapatkan pahala. Jika tidak diarahkan, maka dia mendapatkan dosa. Ya dan billah. Yang kedua, al-haddu 'ala ta'awun 'ala fi'lil khairat anjuran untuk saling tolong menolong dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan kebaikan. Semua kebaikan hendaklah kita saling tolong menolong untuk mewujudkannya dengan apa yang kita mampu. Kau ulangi lagi Segala kebaikan hendaklah kita wujudkan bersama Dan saling tolong menolong untuk mewujudkannya wat takaful fi syada'id at takaful saling bantu membantu bahu membahu tolong menolong di dalam asyada'id perkara-perkara sulit ini perkara sulit Nabi memerintahkan para sahabat untuk menolong dan bukan hanya sekali pernah sekali kaum dari Mudar datang Mujtabin Nimar pakai baju compang-camping hampir-hampir terlihat auratnya Datang mereka dalam kondisi awal ketika mereka hijrah. Diusir kaumnya, payah hijrah. Maka Rasulullah terenyuh melihat kedatangan kaum dari Mudarin. Maka Rasulullah menganjurkan kaum muslimin yang hadir ketika itu bersedekah untuk bersedekah dan mereka dalam kondisi kesulitan maka Rasulullah anjurkan dengan nasihat-nasihat beliau tasaddaqa rajulun bika hendaklah seorang bersedekah walaupun dengan seperti ini dan seterusnya. Sahabat semua diam. Kondisi sulit. Sedekah itu paling tinggi nilainya ketika seorang dalam kondisi sulit, bukan dalam kondisi lapang. Kata Rasulullah, "Anta tasaddaqa wa anta syahihun." Engkau bersekat dalam kondisi engkau cinta kepada harta. Engkau membutuhkan harta tersebut. Kau sedekahkan juga, itulah sedekah yang tertinggi. Kata Rasul kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidaklah engkau pernah mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai engkau mampu berinfak daripada apa-apa yang engkau cintai. Kata-kata mimma litab'id, sebagian apa-apa yang engkau cintai. Tidak menunjukkan bahwasanya semua yang kita cintai harus kita tidak daripada sebagian apa yang kita cintai infakkan. Ketika turun air ini, ada seorang sahabat Nabi ya datang ke Rasulullah ya Rasulullah aku punya kebun kurma itulah yang harta paling ku cintai ku sedekahkan dia untuk Allah dan Rasulnya kalau kita sedekah apa yang kita sedekahkan tengok dulu di kocek ini mana hanya uang uang mana benda-benda yang le, uang receh itu mana tengok lagi mana yang warna-warna hijau itu keluar yang warna merah merah yang banyak angkanya itu masukkan lagi salah ambil lagi ah ini dia itulah mental sedekah kita infak kita mereka mereka pilih apa yang paling mereka cintai itu yang mereka sedekahkan nggak tahu kita bisa nggak dipraktekkan tapi cobalah apa yang tercintai perhatian untuk menyedekahkan apa yang tercintai yang kita sedekahkan maksudnya yang tidak kita senangi ah ada nggak senang kasih aja lah orang baju-baju dah kira-kira agak-agak bekas sedikit usang kasih sama orang tapi baju yang baru kita beli kita senangi ah ya. tolong ini infakkan sebulan berat makanya Allah katakan lan lan tidak akan pernah kalian tanalu mencapai albirra kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun sampai kalian mampu berinfak daripada apa yang kalian cintai wa tunfiqu min syai'in fa inna Allah bi alim. Apapun yang kalian sedekahkan, sesuatu apapun yang kalian sedekahkan, kecilkah dia, besarkah dia, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi hadis ini anjuran untuk tahun, tolong menolong dalam al khairat kebaikan, takaful membantu membantu dalam syadai dalam kondisi susah dan sulit. Ada sahabat antum yang mungkin kesulitan dapat musibah dan seterusnya. Bantu mereka, bantu dia. Apalagi di negeri seperti kita ini, negeri yang kita semuanya orang perantau, keluarga jauh dan seterusnya. Alangkah indahnya ketika kawan kita ada yang susah, dibantu oleh kawan-kawan yang lain. Ya, ada musibah, kecelakaan dan seterusnya. Maka hendaklah saling ta'awun dalam mewujudkan kebaikan. Yang ketiga, suratu istijabati sahabati Liragbati Rasulullah. Begitu cepatnya, begitu bergegasnya, bersegeranya para sahabat untuk menjalankan, melaksanakan perkara-perkara yang cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tanfidhuhum wa laha. Ini menunjukkan tingkat mental daripada keimanan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. lambat-lambat dia. So, satu perintah muncul seketika mereka laksanakan. Itulah yang membuat mereka menjadi sebaik-baik umat. Orang-orang sekarang kalau ada perintah dia pikirkan dulu menguntungkan enggak, sesuai enggak dengan akalku. Orang sekarang perintah berjilbab. Perempuan pikir-pikir seribu kali dia. Berjilbab kondisinya menutupi ini, ini. Terusnya aku nggak laku. Berpikir dia. Tapi lihatlah istri-istri para sahabat. Ketika turun ayat hijab, perintah menutupi aurat, menutupi kepala mereka, kain-kain gardan jendela mereka, mereka potong, mereka jadikan penutup kepala mereka. Seketika. Ya, Itulah bedanya generasi terdahulu dengan generasi yang sekarang ini yang datang setelah mereka. Begitu segeranya mereka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Ketika turun ayat tentang khamar, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Sesungguhnya ya, khamar, minuman keras, judi, pengundi nasib, patung-patung, rijis adalah perbuatan keji daripada perbuatan syaitan. Jauhi dia. Datang satu orang utusan Rasulullah meneriakkan ke sekitar Madinah. Sesungguhnya khamar telah diharamkan. Ya, maka seketika mereka tumpahkan yang sedang minum tumpahkan langsung. Penuhlah jalan-jalan Madinah dengan khamar. Ya, kalau kita bilang kedai-kedai tua itu semua langsung wah, tumpahkan tumpahkan sepanjang kota Madinah jalan-jalan itu penuh dengan khamar. Begitu cepatnya mereka istijabah. Menyegerakan perintah Rasulullah SAW. lah antum, bayangkan kita lah. Banyak perintah Nabi kita pikir-pikir dulu ngamalkan. Enggak sebagaimana mereka. Larangan Allah, larangan Rasulnya seketika mereka berhenti. Umar radhiyallahu taala anhu ada orang yang kurang kerja iseng dengan Umar. Dahulu kala ketika masa Rasulullah dia muallaf diberikan Rasulullah harta, masa Abu Bakar diberikan harta, masa Umar dah kuat Islam. Umar berhentikan, nggak diberi lagi di harta. Maka dia datang dengan kata-kata yang kasar kepada Umar, "Ya Umar, engkau tidak pernah memberikan kepada kami harta bagian kami yang banyak, engkau tidak membagi dengan adil." Diupannya Umar, hampir-hampir Umar mau menamparnya. Datang ketika itu sahabat, "Ya Amir Muminin, ini orang jahil. Allah mengatakan, Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin." Ya min Allah mengatakan berilah maaf. Perintahkanlah manusia perbuatan ma'ruf. Menjauhi daripada orang jahil, tinggalkan mereka. Seketika Umar berkata, hm pergi enggak." Udah mau ditempeleng Umar. Makanya kata sahabat, karena Wakafan Indah hududillah." Benar-benar Umar Wakaf berdiri pada setiap larangan Allah, enggak dijalankan. Dan ini bukan hanya Umar cucu Rasulullah Hasan bin Ali radhiyallahu taala atau Husain bin Ali ketika ceroboh budaknya menumpahkan hidangan di hadapannya, kerja sembarangan, dia marah, dia murka, mau menampar budak tersebut. Budak ini bacakan ayat. Wal al ghaidh. Dibacakan keutamaan orang-orang yang mencari surga yang luasnya seluas langit bumi. Ciri-cirinya adalah wal al ghaidha wahai Tuhan Allah mengatakan wal al ghaid orang-orang menahan marah ketika dia marah seketika hilang marahnya Tuh bayangkan budak mau ditempeleng diingatkan dengan ayat wal al ghaid menahan marah enggak jadi saya marah wal afin hanin nas mereka adalah orang-orang yang maafkan manusia. Itu yang berhak mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Berkata ketika itu Hussein, ku maafkan Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dibacakannya lagi ayat terakhir. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Berkata Husain, ya sekarang engkau bebas pergilah sesukamu. Subhanallah. Ini namanya waqafun inda hududillah. Mereka berhenti pada setiap larangan-larangan Allah taala. Beda dengan kita. Kok namanya larangan? Mau dilanggar. Perintah, pikir-pikir dulu ngamalkan. Subhanallah. Fakad kanu bihaqqi qurrati lah. Maka jelas dan benar mereka para sahabat qurratu ainin li Rasulillah, benar-benar kekasih hati Rasulullah. Sahabat dicintai Rasulullah. Dan ini tentunya sebagai landasan untuk menghujat orang-orang Rafidah yang kerjanya pagi, sore, siang, malam mencela para sahabat. Umar mereka celah, Abu Bakar mereka celah, Uthman mereka celah, Hafsa, Aisyah mereka celah, Mereka mencela para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka terlaknat, mereka terkutuk. Ditanyakan kepada orang-orang Yahudi, siapa orang-orang yang paling mulia setelah Musa? Kata mereka, sahabat-sahabat Musa. Tanyakan kepada orang-orang Nasara, siapa yang paling mulia setelah Isa. Mereka mengatakan Hawariyun, sahabat-sahabat Isa. Ditanyakan kepada orang-orang Rafidah, siapa orang yang paling celaka? Maka dia mengatakan sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan billah. Tersebar mereka. Mereka punya markas-markas, mereka punya sekolah-sekolah, mereka punya link ke Iran sana. Di Jakarta sana besar gedung mereka. Samping Libya mereka punya gedung besar. Di Karimun mereka banyak di sini alhamdulillah. Yang jelas mereka adalah Rafidah yang membangun agamanya di atas mencela para sahabat Rasulullah. Sahabat tertumpah darahnya memperjuangkan Islam. Mereka korbankan semuanya untuk Islam, tersebar Islam. Mereka dicela sehabis-habisnya oleh orang-orang Rafidah ini. Makanya berkata para ulama, Rafidah ini adalah kelompok yang paling dahsyat kejahilannya Kalaulah mereka binatang, mereka adalah keldai. Keldai itu binatang yang paling parah ke Kalau Kalaulah mereka itu burung, mereka adalah burung pemakan bangkai. Mereka menolak hadis-hadis yang sahih, mereka terima hadis-hadis yang batil. Wa'iyadzan billah. Nah, kita lanjutkan ikhwan hadis yang berikutnya. Fadal, ikhra. Waan Sahlim ni Sa'd radhiyallahu anhu أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت نسجتها بيدي لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا فإنها إزاره فقال فلان أقسمها ما أحسنها فقال نعم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألتها وعلمت سألته ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا لا يرد la yaruddu sailan faqala inni wallahi ma sa'altuhu li albasaha innama sa'altuhu litakuna kafani qala sahlun fakanat kafanahu rawahul bukhari Adapun hadis yang kedua dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu dari Sahal bin Sa'ad semoga Allah meridhoinya anna imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujah sesungguhnya seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa burdah ya. burdah ini eh, pakaian yang sifatnya besar yang dipakai apa namanya seperti selimut yang dia bergaris-garis sengaja pakaian ini dijahit sendiri oleh wanita tersebut mansujah yang dia jahit sendiri yang dia tenun sendiri yang dia buat sendiri dengan tangannya ini menunjukkan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka melihat Rasulullah SAW dengan mata kecintaan dan berupaya mencari keriduan Rasulullah SAW. Assalamualaikum Maka lihatlah wanita ini berupaya menghadiahkan kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam burdahnya yang dia buat sendiri menunjukkan spesial bukan dia beli tapi dia buat dia tenun sendiri dan mereka mencari itu Rasulullah SAW yang dia tahu jika Rasulullah ridho kepadanya Allah akan ridho kepadanya. Sebaliknya jika Rasulullah murka kepada suatu kaum Allah akan murka kepadanya. Maka mereka berupaya mencari ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia datang membawa pakaian tersebut yang dia jalin sendiri. Dia pintal kemudian dia tenun. Fakalat dia katakan, Nasastuha biyadayya liaksukaha ya Rasulullah ini benar-benar kujahir sendiri ku tenun sendiri agar engkau pakai dia subhanallah hadiah ya Rasulullah ini menunjukkan ikhwan ya tradisi saling memberi hadiah membuat timbul kecintaan kalau antum mencari kecintaan sahabat antum berikan kepadanya apa hadiah ini sunnah yang harus kita hidupkan Hadiah entah beri siwak, beri eh, apa yang antum miliki lah. Kata Rasulullah tahadu, tahabu. Salinglah kami memberikan hadiah akan menumbuhkan kecintaan. Demi Allah ikhwan, metode ini metode yang dipakai dipakai oleh orang-orang kufar dalam berdakwah. Orang Nasara dalam berdakwah ini yang mereka pakai. Ta'liful qulub melunakkan hati kaum muslimin yang keropos akidah bagi-bagi hadiah. Akhirnya mereka pun terjerumus ke dalam kekufuran dan billah. Ini metode dakwahnya Nabi yang kita lupakan. Antum pagi sore siang malam sibuk. Ini haram, ini halal, ini ini. Antum belum bangun hubungan hati. Yang paling benar dalam dakwah bangun dahulu hubungan hati antara antum dengan mad'u. Yakinkan kepadanya bahwasanya antum mencintainya. Antum mengharapkan kebaikan bagi dirinya. Antum tidak akan menyerumuskan dirinya ke dalam neraka, ke dalam kehancuran, kebinasaan. Buat dia cinta. Makanya antum dalam berdakwah, nggak harus antum langsung semes bicara tentang ini, enggak. Wah ini nggak boleh, ini haram ini. Santai. Kasih mukadimah, bertukar pembicaraan, pengalaman. Ya, antum buat bosnya antum itu perhatian kepadanya. Mencintainya. Beri hadiah. Nggak usah ngomong-ngomong dulu. Bila perlu nggak usah dakwahi dulu dia. Buat dia cinta dulu. Tahadu, tahabu. Salinglah akan memberi hadiah. Pastikan akan saling mencintai. Apalagi dakwah sekarang antum ke kampung. Orang tua, keluarga. Itu mudah. Beri aja sering-sering ke kampung itu kirim WC luang. Transfer. Kirim hadiah Kirim makanan, kirim baju. Nggak payah antum berdakwah keluar-keluar. Dia mereka mencintai antum. Percaya nggak? Percaya Pak Solehin kira-kira? Insya Allah. Ini cara metode yang ditinggalkan. Antum sibuk ngirim CD di kerja. CD. Nengok CD aja dia malas dia. Aduh aku nggak butuh ini. Kirimlah selain CD, kirim uang kek. WSL ke ya SMS-nya terus coba SMS eh tolong minta nomor rekening antum kan indah saya ada sedikit ini mau transfer subhanallah jadi itu harus kita bangun dalam dakwah ini buat kecintaan makanya kata Nabi SAW basyiru wala tunafiru buat orang bergembira dulu dengan antum kalau antum datang orang senang, masya Allah fulan, ini baik ini pasti ada aja berkahnya ini. Wala firu, jangan buat orang lari. Antum datang, kena ceramah lagi teh ini pastilah udah minggir minggir lari semua. Ya, coba kita berusaha mengamalkan ini metode dalam dakwah yang Rasulullah ajarkan. Kenapa orang mengambilnya? Kita meninggalkan cara ini. Menarik hati manusia. Maka antum yang payah-payah mendakwai orang tua kirim aja sering-sering. Insya Allah mudah mereka ikut. Enggak payah melakukan hati manusia. Taklukkan dulu hatinya. Kau akan menjadikannya sebagai budakmu. Subhanallah. Kalau antum mau diikuti perkataan antum, taklukkan hatinya. Terlebih dahulu. Maka ini cara yang paling manjur dalam berdakwah. Mulai daripada orang-orang terdekat antum dan seterusnya. Fa'akhadhaha an sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Maka diambillah oleh Nabi SAW burdah ini dan dia memang butuhkan kepadanya. Melihat para sahabat menganggap Nabi mengambilnya karena Nabi membutuhkannya. Yang kedua, untuk memuliakan orang yang berikan hadiah. Maka kalau antum diberi hadiah, jika antum menganggap itu akan memuliakan dirinya, antum mengambilnya, terima. Ya, Jangan antum ngalah, saya nggak butuh hadiah munah bawa. Bahaya. Terima kasih ya khibarakallah fi jazakallah khairan. Setelah itu antum beri lagi dia hadiah dari antum sendiri. Nabi itu andai kata diberikan hadiah, dia berikan hadiah. Diberikan kepada Nabi kebaikan, dia akan balas dengan kebaikan. Maka antum enggak usah antum tolak. Jazakallah khair, terima kasih ya Barakallah fi. Semoga Allah berikan antum ganjaran kebaikan. Nanti buat balasan. Ya, kalau anda kata menurut antum diterima hadiah ini akan membuat dia semakin cinta, terima. Antum pakai dia senang, pakai. Buatlah kegembiraan kepada hati-hati orang-orang beriman. Jangan antum buat orang susah aja. Kalau antum datang udah pening kepalanya, ini pasti nyusahkan minjam uang nih. <laughs> Ini pasti nih mau minta, ini pasti. Subhanallah. Fakharaja ilaina wa innaha la izaruh. Keluarlah Nabi mendatangi kami dan dia benar-benar memakai itu sebagai pakaiannya, izarnya, kainnya. Faqala fulan. Maka berkatalah salah seorang sahabat, tidak sebutkan namanya. Uksuniha ma ahsanaha. Ya Rasulullah, indah sekali burdahmu ini. Berikanlah kepadaku Cantik kali baju antum ini Rasulullah. Mintalah. Biar aku yang mengenakan, mengenakan yang makainya. uksunia pakaikan dia kepadaku. Berikan kepadaku ya Rasulullah. Alangkah indahnya yang kau pakai ini. pakola Rasulullah berkata, "Na'am." Baik. Fajalasa an-nabiyyu fil majlis sallallahu alaihi wasallam. Nabi penduduk dalam majlis tersebut memberikan tausiah kepada sahabat Thumma raja'a. Kemudian dia pulang ke rumah. Fatawaha. Dia kemas baik-baik. Dia lipat baik-baik. Rapi-rapi. Thumma arsala biha ilaihi. Kemudian diperintahkan Nabi. Tolong bawakan burdah ini beri kepada si fulan. Subhanallah. Lihatlah Nabi. Nabi nggak pernah menolak orang yang minta. Sampai-sampai kalau kira-kira orang itu Nabi lihat nggak layak diberi kata Nabi, ini kami berikan tapi kau tahu ini harta ya andai kata kau memang mencarinya karena tamak ambisimu nggak ada keberkahan padamu walaupun diberikan kepadamu inilah Rasulullah SAW minta, ya Rasulullah indah kali pakai nubrilah kepadaku dia duduk, dia berikan kajian, majelis kepada sahabat, dia pulang, dia lipat baik-baik, dia kirimkan kepada orang yang minta. Faqala lahul qaum, dipakainya. Sahabat lihat Rasulullah pakai, kemudian udah pindah sekarang, pindah tangan. Rasulullah SAW tidak lagi pakai, udah pindah tangan sahabat tadi yang pakai. Maka berkatalah para sahabat komplain ini. Ma ahsanta. Labisahan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Tsumma tahu Dalam kataan celaan Baik kali cara berpikirmu ini. Bagus sekali lah adabmu ini. Bagus sekali tapi sebenarnya celaan. Bagus sekali adabmu ini. Pakaian yang dipakai Nabi dan dia membutuhkannya yang payah-payah dirajut oleh seorang wanita diberikan kepada Nabi sebagai hadiah dan Nabi mencintainya, itu yang kau minta. Wa alimta la yaruddu sa'ilan. Engkau tahu dia nggak pernah menolak orang yang minta. Sebenarnya bahasa kasarnya Parah kali lah kau. Pakaian yang dipakai Nabi diberikan orang dan dia butuh kepadanya. Itu yang kau minta. Enggak ada yang lain. Minta aja lah sama aku. Sini aku belikan. Jangan. Nah, istilahnya parah kali lah kamu ini. Mari aku belikan. Oh, sini jangan-jangan minta punya Nabi. Apa jawaban dia? Fakal dia menjawab. Ini, wallahi ma sa'altuhu li albisaha. Ketahuilah, aku meminta ini bukan untuk kukenakan sebagai pakaianku sehari-hari. Inni sa'altuhu litakuna kafani. Aku minta pakaian ini akan kelak menjadi kafanku karena pakaian telah dipakai oleh Nabi SAW dan aku mencari keberkahan pada apa yang bekas dipakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Dia mencari keberkahan daripada kain yang telah dikenakan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah berkah. Ketika Rasulullah membuat para di barisan, Rasulullah semua bariskan. Ada seorang yang dia sengaja maju ke depan. Ketika itu Nabi bawa pemukul. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tolak dia sedikit. Eh, hey, mundur. Dia pun mundur. Setelah itu Nabi berpidato, berceramah, mengajak orang untuk bersiap-siap berjihad. Kemudian Nabi berkata, sekarang saya mau tanya. Di antara kalian ada nggak yang pernah merasa aku zalimi? Daripada nanti kita payah berurusan di akhir kiamat, sekarang lah, Angkat tangan dia. Saya ya Rasulullah. Perku tadi kau tusuk. Masya Allah. Jadi kamu mau apa? Kisah ya Rasulullah. Sahabat semua lihat Istilahnya kalau kita bilang kok cekek lah kau gemes sekali. Kata Rasulullah, oke, okay, silahkan. Nggak begitu ya Rasulullah. Kau buka perutmu. Aku mau langsung kena ke perutmu. Kemudian Rasulullah buka perutnya, langsung dia peluk Rasulullah SAW. Dia katakan, Ya Rasulullah, demi Allah, sungguhnya aku ingin. Inilah dia perjumpaanku terakhir dengan dunia sebelum aku menghadap Allah SWT aku bersentuhan kulitku dengan kulitmu kemudian dia pun berperang dan dia pun terbunuh Radiyallahu anhu Allah nah inilah ikhwan kehidupan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala sahlun qala sahlun berkata sahal bin sa'ad fakanat kafanu, jadilah pakaian tersebut benar-benar menjadi kafannya yang dikafani dengannya Allahul Bukhari banyak faidah-faidah yang dijelaskan oleh Syekh Salim di sini, kawan. Kita baca. Berkata Syekh Salim Ibnu Aid Al-Hilali hafizahullah taala, istihbabul mubadarati li akhdhil hadiyati jabran li khatiri muhdiha. Anjuran untuk segera menerima hadiah untuk menyenangkan orang yang berikan hadiah, menyenangkan hatinya. Ya, tapi murni hadiah ya, bukan suap, atas nama hadiah. Sekarang semua hadiah. Dia bantu orang karena dia punya kedudukan. Ingat-ingat kita lah Pak hadiahnya. Uang rokok aja boleh lah. Subhanallah ini bukan hadiah, tapi ini niswa bagus. Hadiah karena kecintaan, nggak ada beban, karena kemuliaan hati kita, karena kecintaan kita kepada seorang kita berikan dia, itu hadiah namanya. Yang kedua, karamun Nabi sallallahu alaihi wasallam wasi'atu jaudihi wasi'atu judihi wa annahu kana la yarudu sa'ilan. Hadis ini menceritakan kepada kita kebuniaan Rasulullah, kedermawanan Rasulullah dan dia tidak pernah menolak orang mintanya. Yang ketiga, jawazu i'dadi syai'i qabla waqtil hajati ilaih bolehnya seorang menyiapkan sesuatu sebelum dia butuhkan sebelum dia akan gunakan boleh dia siapkan sahabat ini telah menyiapkan kapannya padahal dia belum meninggal dia siapkan kapannya boleh boleh antum menyiapkan perbekalan untuk anak antum kalau tiga masuk sekolah sekarang ditabung boleh menyiapkan perbekalan untuk setahun di rumah antum boleh enggak terlarang maka lihatlah laki-laki ini telah menyiapkan kain kafannya. Dan antum lihat orang-orang India kalau pergi umroh, pergi haji, kain kapan mereka bawa kain putih panjang-panjang, bergulung-gulung, direndam dengan air zam-zam, bawa pulang. Inilah kapanku kelak. Jika dibaringin dengan etikat bid'ah, nggak pernah diperbuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mereka buat. Dijual kain ini bukan kadang bukan untuk mereka pakai, untuk mereka jual dengan alasan ini bukan sembarang kain. Ini udah kena rendam jam-jam ini. Ya. Yang jelas ada asal daripada seorang sahabat yang mereka telah nyiapkan kapan mereka. Coba lah antum besok beli masing-masing. Masalahin. Siapkan tiga-tiga lapis dulu Besok belilah ke gulung sana, mana apiari. Gimana beli kain kapan itu? <laughs> Siapkan. tahu dalam lemari antum. Bilang sama keluarga, "Eh, kok aku meninggal? Ini kapanku ya?" Supaya antum siap. <laughs> Tinggal di kampung-kampung dekat kira-kira entah berapa jauh dari rumahnya digalinya kuburannya. Persiapan. Subhanallah. Nah. Yang ketiga, masyru'iyatul i'timad 'alal karain Anjuran untuk bergantung dengan indikasi-indikasi dalam menghukumi sesuatu harus ada indikasi, indikator. Di mana para sahabat Rasulullah SAW melihat Nabi mengambilnya karena Nabi memang membutuhkannya. Apalagi dalam masalah qadha, dalam masalah persidangan antara orang bertikai, wajib memperhatikan karain, indikasi, indikator. Allah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf. Apa tanda mereka benar perkataan mereka bahwa Nabi Yusuf itu dimakan serigala? Apa tandanya? Mereka bawa baju Nabi Yusuf berlumuran darah. Waja'u ala sih bidamin kathib. Mereka datang bawa baju Yusuf berdarah. Ini ya, ya, ini tandanya dia benar-benar dimakan serigala. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam memperhatikan yang namanya karina, indikator. Kita nggak boleh sembarang-sembarang curiga, harus dibangun di atas Karin, indikasi, indikator. Kenapa sih fulan antum anggap dia yang mencuri? Karena saya curiga dengannya, karena ini, karena ini, karena ini. Harus ada karina. Nggak boleh sembarang tunduh. Pokoknya kau yang mencuri. Apa alasannya? Tidak tahu. Pokoknya kau yang mencuri. Nggak bisa. Harus ada karina. Ya. Tapi Nabi Yusuf tahu. Eh, Nabi Yakub tahu. Kalian semua jahat. Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kalian semuanya telah bersepakat bersepakat untuk mencelakainya. Kalau dimakan serigala, koyak-koyak baju Nabi Yusuf, nggak berbentuk. Baju selamat. Mereka sembelih domba, mereka lumuri darah domba. Ini bajunya Buya. Kata bapaknya, "Sawalat lakum anfusukum amra." Kalian memang sengaja berbuat kejelekan untuknya. Fasabrun jamil. Aku harus bersabar. Dari mana Nabi Yakub tahu? Kalaulah ini darah-darah serigala karena saya Yusuf, dia akan tercabi-cabi. Ini nggak ada, selamat aman. Allah. Tentu Allah. Di atas inilah segala macam bentuk kejahatan tertangkap. Ada bekas-bekas yang ditinggalkan. Ada subhanallah. Ini menunjukkan ikhwan, semuanya Allah berikan kepada manusia ada indikasi. Gunung itu saja ada indikasi ke sana. Turunnya hewan-hewan segala macam, ada. Di lautan kalau Anda ketemu badai, bukan langsung shh, tengok di kaki langit udah mulai hitam. Oh, dalam jangka sekian jamnya akan badai datang. Antum bisa minggir. Semuanya ada indikasi. Semua kejahatan itu berhasil ditangkap, diketahui karena ada indikasi-indikasi ini ya kadang handphone seterusnya dia bunuh orang handphonenya dipakainya dibawanya kemana-mana ketangkap sinyal dipantau oh di sini si bulan tangkap ya berapa banyak itu kasus-kasus mutilasi pemotongan cincang-cincang ketangkap makanya antum jangan buat kejahatan lah ketangkap nanti antum buat berbuat aja kebaikan nah kemudian jawazu istihsanil mar'i ma yarahu ala ghairihi minal malabis. Boleh seorang menganggap baik pakaian orang lain yang dipakainya. Antum melihat pakaian saya contohnya, oh antum boleh kagum, masya Allah, bagus sekali pakaian Ustaz ini. Di mana belinya? Boleh. Kayaknya mahal yang antum beli ini. Gak ada masalah. Para sahabat melihat Nabi SAW memakai Buddha tersebut mereka kagum alangkah indahnya Buddha yang kepakai ya Rasulullah maka boleh antum puji dia bagus sekali pakai antum ini dan boleh juga antum meminta kepadanya di mana belinya nih oh di sana udahlah bagi-bagi aja lah nanti kapan kau sana beli lagi boleh yang penting dia ridha yang penting antum nggak menyulitkan dirinya. Yang kemudian berikutnya masyru'iyatul inkar inda mukhalafatil adabi zahiran. Anjuran perintah untuk mengingkari kemungkaran secara zahir jika nampak itu kemungkaran ingkari. Wa illam yablugh darajat tahrim. Walaupun kemungkaran tersebut tidak sampai kepada derajat haram tapi hanya dianggap menyelisihi adab yang benar, boleh diingkari. Ya, mereka mengingkari ini engkau ini pakaian diberikan kepada Rasulullah kau minta. Itu dibutuhkan Nabi. Kenapa kau minta? Mereka ingkari. Ya. Maka tidak mengapa seorang mengingkari kawannya ketika melihat melaksanakan suatu perbuatan yang menyelisih adab. Pakai celana sempit kali. Enggak apa-apa antum ingkari. Ya akhi barakallahu fi sempit kali pakaian nanti ini. cari yang lapang dikit. Pakai baju sempit nampak-nampak bokongnya. Antum cari yang lebar-lebar dikit. Ingkari. Ingkari kemungkaran. Walaupun tidak sampai kepada derajat haram. Dan dengan amar ma'ruf nahi mungkar inilah Allah Subhanahu wa taala datangkan kebaikan kepada kaum muslimin. Nah, kita baca hadis terakhir. Fadal. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الورو أو قل طعام عيالهم أو قل أو قل أو قل طعام عيالهم بالمدينة بالمدينة الجمع ما كان عندهم بثوب واحد summa iqtasamuhu bainahum bi ina'in wahidin bisawiyati fahum minni wa ana minhum muttafaqun alaih Masya Allah Hadis yang terakhir ini adalah hadis Abu Musa al-Ash'ari Ya Dari suku Ash'ari di mana dalam hadis ini Rasulullah menceritakan keutamaan kaum Asy'ariyin kaum Abi Musa al-Ash'ari radhiallahu taala di mana berkata Rasulullah innal Ashariyin, idza armalu fil ghazwi sesungguhnya orang-orang Ashari, kalaulah mereka kehabisan bekal dalam berperang atau hampir-hampir bekal mereka habis atau qalla ta'amu iyalihim bil Madinah atau ketika keluarga mereka di Madinah ke apa namanya merasa begitu sedikitnya bahan makanan mereka jama'u ma kana indahum fi thawbin wahid mereka kumpulkan makanan mereka semua dalam satu tempat thumma qatasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyah kemudian dibagi secara merata kepada keseluruhan fahum minni maka mereka adalah bagian daripadaku wa ana minhum dan aku adalah bagian daripada mereka muttafaqun alaih subhanallah ini menunjukkan keberkahan kebersamaan yang payah sekarang masya Allah zaman sekarang zaman payah bersama zaman payah berbagi ya zaman pandainya hanya mengalir dan menambah zaman yang tidak ada rumusan mengurang membagi nggak ada ya enggak hilang dari benak kebanyakan orang konsep membagi dan mengurangi. Eh, payah mengurangi ini. Membagi sulit. Tapi yang namanya menambah, mengkali, itu aja kerjanya. Ini zamannya. Ya, sehingga hilanglah keberkahan. Nggak ada keberkahan. Nggak ada kebersamaan. Indahnya kehidupan kaum asyariyin. Kata Nabi kalau mereka berperang, bekal ambil habis, mereka kumpulkan. Setelah dikumpulkan, datanglah keberkahan pada harta yang terkumpul ini. Mereka bagi-bagi dengan rata. Berkah dia. Bukan hanya ketika perang di Madinah. Mereka kekurangan bekal makanan. Semuanya kaum Asyariyin kumpulkan makanan setempat. Dibagi rata. Datanglah keberkahan. Subhanallah. Ini menunjukkan hadis ini kaitan dengan bab kita. Bab Al-Muasad kedermawanan, sepenanggungan, memperhatikan keadaan orang-orang lain, mendatangkan keberkahan. Makanya namanya kebersamaan mendatangkan keberkahan. Ikhwan rahimakumullah. Hatta dalam ibadah. Antum sholat sendiri, jangan sholat berjamaah, lebih tentram berjamaah. Lebih berkah, lebih banyak pahalanya. Lebih besar potensi untuk khusyuk. Berpuasa beramai-ramai ketika Ramadan, lebih bagus, lebih berkah, lebih nikmat, lebih terasa kita kuat menjalaninya dibandingkan tempuh sendiri-sendiri dan seterusnya. Belajar menimba ilmu antum beramai-ramai lebih berkah, lebih terasa keberkahannya, kenikmatannya dan seterusnya. Ya, makanya Allah memerintahkan untuk senantiasa memiliki kebersamaan bahkan dalam beribadah pun. Wa kunu ma'as-sadiqin. Jadilah kalian orang-orang yang jujur, irka'u isjudu sujudlah kalian bersama rukuklah kalian bersama ya tentunya semuanya dengan panduan nas yang tidak ada nasnya dikerjakan berjamaah jangan dikerjakan berjamaah demikian ikhwan kajian kita tentang perkara ini semoga Allah SWT menambahkan kepada kita ilmu dan amal sungguhnya Allah SWT maha mendengar dan sungguhnya Allah SWT maha melihat apa-apa yang kita perbuat Aku قولي lihada وأستغفر الله wa lakum atubu ilaih وصلى الله وسلم محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته